Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'd Ma'asyiral ikhwah, azakumullah Kita akan melanjutkan <clears throat> pembacaan dari kitab al Mustafa min Hukukil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Karya fadilati syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi Hafizullah ta'ala Kita sampai pada halaman 24 Yang sebelumnya kita telah baca yaitu beberapa buah yang akan kita peroleh ketika kita mentaati Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai panutan kita yaitu ada lima buah yang beliau sampaikan yang pertama adalah mendapatkan kemenangan yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah Ta'ala yang ketiga adalah mendapatkan hidayah yang keempat adalah mendapatkan surga dan yang kelima adalah mendapatkan maghfirah ampunan Allah Ta'ala dan mahabbah kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, ini adalah keutamaan ataupun ini buah yang sangat besar yang akan kita peroleh. Nah, apabila kita menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, wa idha kana hada, wa idha kana hada, ba'd fadli man lazama sunnata فينبغي أن يعلم أن من عاند السنة وأصر على تنكب طريقها قد أورد نفسه الموارد وعرض نفسه لأمر عظيم ya kata beliau apabila ini yang disebutkan tadi adalah sebagian dari keutamaan bagi orang yang menetapi sunnah ini menetapi jalannya Nabi Muhammad SAW mengikuti petunjuk beliau dan ini mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam fayambaghi ayu ulama maka hendaknya diketahui juga anna man anada sunnata bahwasanya orang yang menentang sunnah wa asarra ala tanakkubi tariqiha dan terus menerus dalam menjauhi ini jalan sunnah tersebut qad awrada nafsahu mawarida maka dia telah e, membawakan jiwanya tersebut telah membawakan dirinya kepada ini tempat-tempat kebinasaan dia telah mendat, men, apa namanya membawakan dirinya yaitu kepada tempat-tempat kebinasaan wa arrada nafsahu li amrin azim dan dia telah menghadapkan kepada dirinya terhadap perkara yang sangat besar itu bahaya yang sangat besar ini di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang e, bahaya dan ancaman orang-orang yang menjauhi sunnah Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya beliau menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang menetapi sunnah Rasul SAW ini agar muncul dalam diri kita ini yaitu apa namanya e, keinginan yang kuat untuk mengikuti sunnah dan rasa takut untuk meninggalkan sunnah ada di sana dorongan motivasi dan ada ancaman nah kemudian beliau mengatakan wa yakfihi annahu mutawa'adun bil adzabil alim dan cukuplah bagi dia ini e, ancaman bagi dia uh, cukuplah bagi dia untuk menjadi eh, apa namanya pendorong untuk mening untuk tetap melaksanakan atau untuk tetap menetapi sunnah atau untuk tidak meninggalkan sunnah annahu mutawa'adun bil adabil alim bahwasanya dia akan mendapatkan ancaman yaitu berupa azab yang pedih yaitu ketika dia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya cukuplah ada azab yang pedih ini sebagai pengancam bagi dia dari meninggalkan dan menjauhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah Taala berfirman, nah dalam surat An-Nur ayat 63. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم maka hendaknya berwaspada yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam berwaspada dari apa antusibahum fitnatun itu dia tertimpa oleh fitnah yaitu kesesatan au yusibuhum azabun alim atau dia tertimpa oleh azab yang pedih yani di sini Allah taala menyebutkan ada dua hal yakni yang uh, bisa menimpa orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni apa yang pertama adalah dia tertimpa oleh fitnah dan yang kedua adalah dia tertimpa oleh azab yang pedih tertimpa oleh kesesatan di dunia ini dan dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita tidak menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan dia pada satu tempat dan Rasul sallallahu pada tempat yang lain, ya. Jadi dia menentang ataupun tidak satu jalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ini tentu saja yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka para ulama mengambil ayat ini sebagai dalil sebagai dalil juga untuk menunjukkan kewajiban kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di samping mengikuti Rasulullah SAW. Karena mengikuti jalannya para sahabat pada hakikatnya adalah kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Nah, maka barang siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih jalannya para sahabat, kaum mukminin, barang siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi dan mengambil selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Maka kami pun palingkan dia kemanapun dia berpaling wa nuslihi jahannam dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kembali di sini Allah Taala menyebutkan dua ancaman bagi orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman pertama adalah dengan kesesatan di dunia. Nualihimatawalla. Kami sesatkan dia kemanapun dia tersesat. Wanuslihi jahannam. Dan yang kedua ancaman di akhirat. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masiro. Yang mana neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah. Wa mutawa'adun bi an yakuna mimman qala Allah fihi wa yawma ya'addu adh ala yadayhi yaqul ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila dan dia juga mendapatkan ancaman mutawa'adun terancam ya bi ayyakuna mimman qala Allah fihi terancam akan menjadi termasuk orang-orang yang Allah taala uh, sebutkan dalam firman-Nya wa yauma ya'dhu dhalimu ala yadayhi yaqul pada hari ini pada hari kiamat ketika orang-orang zalim ketika orang zalim itu ya'dhu ala yadayhi ya'dhu ya'dhu dhalimu ala yadayhi yaitu orang-orang orang zalim itu menggigit kedua tangannya ya karena penyesalan yang sangat besar kalau dalam bahasa kita ada gigit jari gitu ya ini disebutkan oleh Allah Ta'ala menggigit kedua tangannya dengan penyesalan yang sangat besar yaqul dia mengatakan ya laitani aduhai alangkah seandainya saja ittakhadtu aku dahulu mengambil sabilan jalan ma'ar rasuli mengambil jalan bersama Rasul ini, Rasul Muhammad SAW. ini orang ini, orang yang dolim yang telah meninggalkan jalan Rasul SAW, ini dia mendapatkan penyesalan yang begitu dahsyat luar biasa di hari kiamat nanti, sehingga dia menggigit kedua tangannya seraya mengatakan, ya, ini seandainya saja dulu saya mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita yang masih hidup di dunia ini hendaknya kita memperhatikan ayat ini dan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang menyesal di akhirat nanti. Hendaknya kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Hendaknya kita menjadikan jalan beliau sebagai jalan kita. Kita menjadikan beliau sebagai ini orang yang kita teladani. Nah, طيب وهذا عدا عقوبة أو عقوبة نعم وهذا عدا عقوبة أو عقوبة قد تحل به في الدنيا قبل الآخرة dan ini di samping ukubah. Hukuman kita baca ukubatan atau ukubatin bisa ya karena ada ini bisa dianggap sebagai huruf jer ya. Maka ukubatin ada ukubatin atau kita bisa anggap ada ini sebagai fi'il sehingga kita baca ukubatan dia sebagai maf'ulun bih. Nah, baik. Dan ini di samping hukuman yang qad tahullu bihi fid dunya yang terkadang menimpa dia di dunia ini qabla al-akhirah, sebelum di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dhillatu was على ala man khalafa amri. Rasulullah SAW bersabda dan dijadikanlah zillah yaitu kerendahan was dan kekerdilan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Dalam ayat hadis ini ya nampak bahwasanya di antara hukuman bagi orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW di dunia adalah dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan, kehinaan dan kekerdilan di dunia ini. Nah, dan Beliau mengatakan di sini sebagai pelajaran bagi kita wal yata'ammal lil mu'min wal yata'ammal lil mu'minu hadhil al ajibata. Hendaknya seorang mukmin merenungi, memperhatikan yakni mukjizat yang mengagumkan ini. Itu sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada orang yang menyisihi perintah Rasul SAW. Ya. Fafi sahih muslimin disebutkan dalam sahih muslim. Anna rajulan akala bishimalihi ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kiri, padahal e, petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah makan dengan tangan kanan, tapi dia makan dengan tangan kiri. Faqala lahu e, An-Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW agar makan dengan tangan kanan. Fastakbara anil amri, namun dia ternyata enggan untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Padahal dia mampu. Ya. Wa qala la astati. Dan dia mengatakan la astati, aku nggak bisa. Ya, dia membantah perintah Nabi SAW dengan mengatakan la astati, aku tidak bisa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau SAW mengatakan lastata'ta ma manahu illa al-kibr. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kamu benar-benar nggak akan mampu makan dengan tangan kanan. Ma manahu illa al-kibru yaitu kata beliau SAW tidaklah yang menghalangi dia untuk melaksanakan perintah ini melainkan hanya sifat kibur, sifat sombong saja. Kesombongan. Ini dia tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah SAW karena sombong, ya. Maka dikatakan oleh Ar-Rawi, kalau Ar-Rawi e, perawi hadis mengatakan fama rafa'aha ila fihi ay famihi eh, shullat yaduhu dan billah. Maka kata perawi, orang tersebut ya tidak lagi mampu mengangkat tangan kanannya itu kepada tangannya, eh, afan kepada mulutnya. Ya. Artinya setelah itu ini Allah Taala menghukum dia dengan menjadikan dia tidak mampu mengangkat tangan kepada mulutnya. ya yadu yaitu tangannya menjadi lumpuh, tidak bisa mengangkat tangan kanannya kepada mulutnya. Menjadi lumpuh, Masya Allah, ya dan bila Semoga Allah melindungi kita dari hal semacam ini. Ini merupakan satu mukjizat. Yani <clears throat> kejadian yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya Allah Taala terkadang memberikan hukuman langsung di dunia ini bagi orang yang menentang dan menyelisihi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sebelum adanya hukuman di akhirat. Nah, maka hendaknya kita berwaspada dari menyelisihi perintah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan hendaknya kita itu harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai panutan kita ya kita taati beliau dalam perintah dan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam nah kita cukupkan sampai sini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذن taala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin